Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah haid dan nifas dan istihadah. Untuk kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai perkara yang haram, perkara yang diharamkan bagi orang yang kena head dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i fi kitabih At-Takrib rahimallahu ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومص المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء wal istimta'u ma baina surrati war rukbah yang artinya dan haram bagi orang yang terkena haid dan nifas delapan perkara as-salatu yang pertama adalah salat wasaumu yang kedua adalah puasa wa qiraatul Qur'an yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an Wa masul mushafi yang keempat adalah menyentuh mushaf wa hamluhu dan membawanya. Wa dukhulul masjidi kemudian yang berikutnya adalah masuk masjid. Wa tawafu kemudian yang ketujuh adalah tawaf. Wal wat'u yang kedelapan adalah wati atau berhubungan wal istimta'u ma baina surrati war rukbah dan bersenang-senang dengan atau dengan memakai bagian tubuh antara pusar dan lutut. Ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan head dan dalam keadaan nifas. Sesungguhnya kalau kita telah ah dan kata Eh, dan kita lihat lebih teliti di kitab-kitab para ahli fikih di sana banyak hal lagi yang tidak disebutkan oleh Imam uh, Abi Suja di antara yang tidak disebutkan adalah misalnya uh, apa talak misalnya juga disaharamkan bagi orang yang dalam keadaan head juga termasuk yang tidak disebutkan adalah uh, membaca Quran tadi disebutkan ya, eh, masuk masjid tadi disebutkan juga. Jadi di sana ada beberapa hal yang eh, diharamkan yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini termasuk eh, talak ya, saya ingin talak. Juga termasuk hal lain yang tidak disebutkan di sini adalah toharo atau mandi dengan niat toharo atau wudhu dengan niat toharo bagi orang yang sedang dalam keadaan head dan nifas. Juga uh, misalnya uh, jadi toharo yang tidak disebutkan adalah cuma toharo dan talak. Ya. Marilah kita memasuki pembahasan mengenai masalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama adalah sholat. Termasuk perkara yang haram atas orang yang dalam keadaan haid dan nifas adalah sholat. Yang pertama adalah sholat. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan atau ijma di antara para ulama bahwasanya kalau seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas maka dia haram untuk sholat. Dan ijma ini telah dinukil oleh beberapa ulama' Misalnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juga nukil ijma' juga Imam Ibnu Hazm dan Ibnu Mundir menukil kesepakatan para ulama bahwasanya seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas haram untuk melakukan sholat. Juga di sana banyak sekali dalil yang uh, menyebutkan bahwasanya haram sholat atas orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika seorang sahabat eh, seorang sahabat perempuan tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haid, tentang sholat ketika haid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida akbalatil haidotu fadais sholata." Jika haid telah datang, maka tinggalkanlah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh perempuan tersebut untuk meninggalkan sholat ketika dalam keadaan haid. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna nahidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa nathuru fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kita dalam keadaan head ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian setelah kita suci dari head, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengkodok puasa dan tidak menyuruh kita untuk mengkodok sholat. Jadi hadis ini bisa kita ambil kesimpulan atau mafhumnya bahwasanya sholat haram bagi orang yang yang head Begitu juga puasa. Ini adalah yang pertama yaitu sholat haram bagi orang yang dalam keadaan head. Sekarang jika seorang perempuan dalam keadaan suci, kemudian datanglah head, datanglah head. Misalnya seorang perempuan suci pagi dalam keadaan suci. Kemudian setelah masuk waktu zuhur, datanglah head, Sedangkan dia belum sempat untuk sholat. Apakah dia wajib untuk mengkodok sholat tersebut? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Hanafiyah mengatakan, jika seorang perempuan kedatangan head di tengah-tengah waktu sholat, misalnya jam duhur itu masuknya jam 12 siang. Dan jam 12 siang masuk waktu duhur, jam 3 masuk waktu asar. Lah, ketika jam 1 duhur misalnya, jam 1 duhur, jam 1 siang, datanglah head, sedangkan dia belum sholat duhur. Maka menurut ulama Hanafiya, perempuan tadi tidak wajib mengkodok sholat duhur ketika dia kedatangan head tadi. Adapun untuk madhabnya ulama syafi'iyah mengatakan, ulama syafi'iyah mengatakan, jika seseorang kedatangan haid atau nifas, setelah masuknya waktu sholat, dan dia belum sempat mengerjakan sholat tersebut, kalau memang waktu yang telah berlalu itu cukup untuk mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk mengkodok sholat tersebut. Jika misalnya sholat duhur itu waktunya masuk jam 12 siang, Terus jam 12 lebih 10 menit dia kedatangan head, maka dia wajib untuk mengkodok sholat duhur tadi. Karena apa? Karena alasannya seseorang itu wajib untuk mengerjakan sholat langsung setelah masuknya waktu sholat. Karena dia tidak mengerjakan sholat ketika langsung pertama kali masuk waktu sholat, berarti dia termasuk teledor. Nah, karena keteledoran ini maka kalau dia telah berlangsung masuk waktu sholat 10 menit telah masuk waktu sholat terus dia belum mengerjakan sholat habis itu kedatangan head maka dia wajib untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan tadi gitu ya ini adalah untuk madhab ulama syafi'iyah jadi kalau misalnya zuhurnya jam 12 terus jam 12 lebih 10 menit dia kedatangan head maka otomatis kalau nantinya telah suci dia wajib untuk mengkodok sholat zuhur tadi Nah, ini adalah madhabnya ulama Syafi'iyah. Kalau menurut ulama Hanafiyah tidak wajib. Dan ini eh, karena ada eh, perbedaan pendapat di antara ulama seperti ini, maka eh, di sana ada sedikit kemudahan terutama bagi orang-orang awam yang tidak ngerti sama sekali, kadang-kadang dia itu menganggap tidak wajib sholat. Tapi selagi di sana ada kaul yang mengatakan seperti itu, maka dia tidak berdosa, asalkan dia taklid dengan kaul yang dia ketahui. Kemudian, itu adalah kalau dia kedatangan head di tengah-tengah waktu sholat. Kalau kebalikannya misalnya, kalau misalnya dia sekarang dalam keadaan head, dalam keadaan head, terus suci, terus suci, jadi jika ada seorang perempuan dalam keadaan head, terus suci, dan waktu sholat kurang sedikit. Misalnya, dia head, terus sebelum maghrib, maghrib kurang dua menit suci. Nah, maka dia dalam keadaan ini wajib untuk mengkodok sholat asar, karena dia suci di akhir penghujung waktu asar. Dia wajib untuk mengkodok sholat asar, juga wajib untuk mengkodok sholat duhur. Karena sholat asar ini bisa dijamak dengan sholat duhur. Maka seakan-akan waktunya jadi satu. Nah, kalau dia e, suci sebelum maghrib, yang mana waktu di antara dia suci dan maksudnya waktu maghrib, maghrib itu cukup untuk melakukan takbiratul ikhram saja, maka dia sudah wajib untuk mengkodok sholat asar tadi berikut sholat zuhur. Karena waktu asar itu adalah waktu yang bisa dijamak dengan sholat zuhur. Nah, ini adalah kebanyakan perempuan tidak memahami masalah ini. Maka sebagai seorang suami yang ngerti masalah ini atau sebagai seorang bapak wajib untuk mengingatkan dan mengajari putrinya tentang masalah yang sangat uh, penting ini seperti yang saya saya uh, utarakan pada kajian saya yang lalu bahwasanya masalah haid dan nifas ini di samping seorang perempuan wajib untuk mengetahuinya secara baik, juga seorang laki-laki wajib untuk mengetahuinya karena dia adalah yang bertanggung jawab atas anaknya dan istrinya. Kalau istrinya bodoh, anaknya bodoh, maka dialah yang bersalah. Kenapa kalau tidak mendatangkan atau tidak mengajari istrinya mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan haid dan nifas. Untuk perkara yang kedua yang haram bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas adalah puasa. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya puasa itu haram bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Dan hal ini telah dinukil oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Jarir, juga Imam Ibnu Mudir kesepakatan ulama tentang hal ini. Dan kalau kita lihat hadis yang saya sebutkan tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang bunyinya kunna nahidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa nathuru fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan haid tidak boleh menjalankan puasa dan disuruh untuk mengkodok puasa yang telah kita tinggalkan. Dan ini juga eh, yang seperti saya katakan tadi, para ulama telah sepakat mengenai hal itu juga seandainya ada seorang perempuan suci, jadi kalau ada perempuan eh, ada seorang perempuan yang haid di bulan Ramadan misalnya, terus dia suci sebelum subuh. Jadi sebelum subuh dia suci. Sebelum subuh dia suci, maka dia wajib untuk mengerjakan puasa hari tersebut. Jadi misalnya dia head bulan Ramadan, eh ternyata sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh headnya sudah berhenti. Maka dia wajib untuk mengerjakan puasa pada hari tersebut. Juga misalnya kebalikannya, kalau seorang perempuan asalnya adalah head kemudian suci setelah subuh, setelah setelah subuh, subuh dapat lima menit setelah azan gitu, baru dia suci misalnya, maka dia tidak wajib untuk apa? Tidak wajib untuk puasa pada hari itu. Jadi saya ulangi lagi. Jika ada seorang perempuan dalam keadaan head terus suci sebelum waktu subuh, pada hari puasa misalnya, dia dalam keadaan haid, terus sebelum masuk waktu subuh, 10 menit sebelum subuh dia suci. Maka dia wajib untuk mengerjakan puasa hari tersebut. Kebalikannya, kalau dia haid misalnya, terus habis subuh, setelah subuh dia baru suci, maka dia tidak wajib haram untuk mengerjakan puasa pada hari itu karena dia sucinya setelah sholat sholat suci sholat subuh. Apakah dia setelah suci ini wajib untuk imsak? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini madhabnya ulama Hanafiyah dan ulama Hanabila mengatakan kalau seorang perempuan suci pada waktu bulan Ramadan, misalnya atau ketika puasa, pada bulan Ramadan dia suci di tengah-tengah siang hari, maka dia wajib untuk imsak. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum seperti orang puasa. Tapi dia tidak puasa, tapi wajib untuk melakukan tidak minum dan tidak tidak makan. Adalnya ulama Hanafiyah dan Hanabila. Tapi kalau ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah untuk melakukan imsak. Boleh makan, boleh minum. Tapi yang sunnah adalah tidak makan dan tidak minum. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah jima. Atau e, menggauli istri ketika istri dalam keadaan haid. Dan ini adalah tidak boleh hukumnya adalah haram dan telah menjadi kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna." fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala uh, memperbolehkan seorang laki-laki mengumpuli istrinya itu dengan dua syarat di sini ya. Fa'tazilun nisa afil mahid. Jauhilah perempuan-perempuan kamu ketika mereka dalam keadaan haid. Wala dan jangan kamu dekati. Dekat situ tidak boleh ya. Hatta yadhurna. Sehingga mereka suci. Yadhurna artinya suci. Fa'idha tatahharna. Jika mereka telah mandi. Fa'tuhunna min haithu amarakumullah. Maka kamu diperbolehkan untuk mengumpuli mereka. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Hibban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda ketika turunnya ayat ini, para sahabat masih bingung. Terus yang boleh apa ya Rasulullah? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk menjauhi, jangan dekat-dekat dengan perempuan dalam keadaan haid, atau untuk menjauhi perempuan dalam keadaan haid, Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat ini beliau mengatakan isna'u kullasyai'in illa nikah. Kamu boleh mengerjakan apa saja dengan istri kamu ketika istri kamu dalam keadaan ilan nikah kecuali bersetubuh. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi melakukan jima atau persetubuhan ketika perempuan dalam keadaan haid hukumnya adalah haram dan ini adalah telah menjadi kesepakatan semua ulama tidak diperbolehkan menjima atau bersetubuh ketika istri dalam keadaan haid. Terus ketika istri ini terputus headnya, sudah suci, maka tidak boleh dikumpuli sampai istri tersebut mandi. Jadi kok tidak cukup harus eh, sudah suci saja, tapi harus sudah suci dan telah mandi. Kalau sudah suci dan tidak belum eh, belum mandi perempuannya, maka tidak boleh dikumpuli. Dasarnya adalah ayat tadi, wala taqrabuhunna hatta sampai suci atau tatahharna kalau mereka telah mandi, jadi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk mengumpuli perempuan itu kalau mereka sudah suci dari haidnya terus mereka telah mandi tadi haid tadi faidah tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Hmm. Dan para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan barang siapa yang menghalalkan jima atau persetubuhan ketiga perempuan dalam keadaan head, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang murtad kalau memang dia menghalalkan kalau ada orang mengatakan e, wati atau jima perempuan dalam keadaan haid itu hukumnya adalah boleh. Maka orang tersebut menurut jumhur ulama dihukumi sebagai orang yang murtad. Dan barang siapa yang mengumpuli istrinya dan menggauli istrinya, menjima istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan head. Dan dia juga ngerti kalau mengumpuli orang yang head itu hukumnya adalah haram, tapi dia sengaja melakukan hal itu dan tidak ada paksaan, maka orang tersebut telah melakukan dosa besar dan wajib untuk bertaubat. Wajib untuk ber bertaubat. Jadi kalau ada orang yang tahu, mengerti bahwasanya hukumnya menggauli orang dalam keadaan haid itu haram, tapi dia sembrono, dia terjang saja, dan tidak ada paksaan dalam hal ini, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar sekali, yang mana wajib dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia lupa misalnya, misalnya lupa, karena lupa ya tidak apa-apa. Kalau dia mengerjakan hal itu karena lupa, maka tidak tidak apa-apa karena Allah Subhanahu karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim di Mustadrak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Inna Allah tajawaza an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dan tidak menyiksa apa eh, hambanya ketika hamba tersebut mengerjakan sesuatu kesalahan kalau kesalahan tadi dilakukan karena kesalahan pula karena khotok atau karena lupa atau karena paksaan dari pihak lain. Lah, kalau ada orang yang telah melakukan persetubuhan dengan istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan head dan nifas, apakah wajib untuk membayar kefar? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama, para ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk membayar kefarah, Tidak wajib untuk membayar Kafaroh. Adapun menurut golongan yang kedua yaitu pendapatnya ulama Hanabila dan ini adalah kaul qadim. Kaul qadim yang Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang menggauli istrinya dalam keadaan head dan nifas maka dia wajib kena kafaroh. Wajib kena kafaroh. Dan mereka berbeda pendapat mengenai besarnya kafaroh ini. Harus membayar kafaroh. Ya. Ada yang mengatakan wajib membayar kafarah dinar, satu dinar. Satu dinar ini kalau dihitung pakai gram adalah 4 gram. Harus membayar 4 gram. Ada yang mengatakan kafarahnya adalah setengah gram. Ala kuli halin. Tidak wajib untuk membayar kafarah bagi orang yang eh, melakukan persetubuhan dengan istrinya ketika sang istri dalam keadaan head dan nifas. Cuma kalau dia melakukan hal tersebut sedangkan dia adalah orang yang ngerti tentang hukum dan faham juga dilakukan dengan cara sengaja, maka dia telah melakukan dosa besar yang wajib orang tersebut untuk secepatnya bertobat dari dosa tersebut. Yang diharamkan berikutnya adalah talak. Yang haram bagi seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan head. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayuhan nabiyu idha talaktumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, jika kamu menceraikan istri-istri kamu, maka ceraikanlah ketika mereka bisa masuk ke dalam iddahnya secara langsung. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mentalak istri ketika istri dalam keadaan haid karena hal tersebut akan mengakibatkan masa idah akan bertambah panjang dan ini tidak diperbolehkan. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar Abdullah bin Umar telah menceraikan istrinya sedangkan istri tersebut dalam keadaan haid dan hal ini dituturkan oleh abahnya Sayyidina Umar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah mendengar penuturan dari Sayyidina Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali istrinya yang telah dia tolak, sedangkan istri tersebut dalam keadaan head. Hadisnya adalah murhu. Rasulullah bersabda, murhu fal yuraji'ha, summa liyamsikha, hatta tadhura summa tahida, summa tadhura summa insya'a amsaka ba'du, wa insya'a fallaqa qabla ayyamussa, fatilkal iddatul lati amarallahu an nisa'a. nisa'. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali istrinya sampai istrinya selesai head terus suci, terus head kembali terus suci baru ditolak sebelum dia menyentuh dan mengumpuli istri tadi. Karena apa? Karena kalau kita menolak istri dalam keadaan head maka idahnya akan bertambah panjang. Jadi khawatirkan idahnya tambah tambah panjang. Juga Diharamkan juga kalau kita mentalak istri ketika disuci, dalam keadaan suci, dan telah dikumpuli, telah digauli dalam masa suci tersebut. Karena dikhawatirkan nanti akan ada e, terjadi anak, terjadi hamil misalnya, nanti dia merasa e, menyesal telah mentalak istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan hamil tanpa mengetahui sebelumnya. Maka mentalak istri ketika istri dalam keadaan haid atau ketika dalam keadaan suci yang telah digauli itu tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram dan ini telah menjadi eh, telah menjadi kesepakatan atau ijma oleh para ulama. Kecuali kalau memang istri tersebut telah dalam keadaan hamil. Kalau istri dalam keadaan hamil, terus istri ini dalam keadaan haid, menurut pendapatnya ulama Syafi'i dan Hanafi Al-Malikiyah, maka boleh untuk di ditala. Karena apa? Karena dari dalam keadaan seperti ini ketika istri dalam keadaan hamil tidak ada penambahan masa iddah. Karena iddahnya istri yang dalam keadaan hamil kalau ditolak adalah dengan melahirkan anaknya. Maka kalau ditolak sedangkan istri dalam keadaan hamil, maka talaknya jatuh dan tidak haram. Juga kalau istri tersebut belum digauli sama sekali. Baru kawin, belum sempat disentuh sama sekali istrinya. Terus dia talak. Nah, ketika ditalak istri dalam keadaan head, maka tidak apa-apa. Karena apa? Karena dalam hal ini, kalau seorang istri yang ditalak oleh suaminya, sedangkan dia belum digauli oleh suaminya sama sekali, maka dia tidak wajib untuk mendatang, untuk melakukan idah. Tidak wajib, tidak kena idah. Nah, ya. karena dia belum disentuh. Karena ida itu adalah untuk membersihkan rahim. Tapi kalau rahimnya sudah bersih, tidak pernah disentuh oleh suaminya, maka eh, dia tidak wajib untuk melakukan ida. Kemudian juga kalau istri tersebut minta cerai dengan cara hulu. Minta cerai dari suaminya dengan cara hulu, maka kalau si suami menjatuhkan talak atas permintaan istri dengan cara hulu, maka dalam hal ini talaknya sah dan tidak haram meskipun istri dalam keadaan head dan nifas. Ini adalah eh, empat perkara yang diharamkan ketika orang eh, bagi orang yang dalam keadaan head yang mana hal ini adalah telah menjadi kesepakatan atau ijma oleh para ulama. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah jima, yang keempat adalah talak. Empat hal ini adalah telah menjadi kesepakatan oleh para ulama bahwasanya hal ini adalah diharamkan ketika seorang dalam keadaan haid atau nifas. Untuk hal lain yang diharamkan lagi, tapi hal ini adalah ada perbedaan pendapat atau khilafiyah di antara ulama. Yang pertama adalah masalah tawaf. Tawaf ini haram dilakukan perempuan ketika dia dalam keadaan haid. Dan hal ini telah menjadi perbedaan di antara ulama yang pertama adalah pendapatnya jumhur ulama, yaitu pendapatnya ulama Malikiyah, pendapatnya ulama Syafi'iyah dan pendapatnya ulama Hanabila. riwayat yang sahih dari ulama Hanabila mengatakan bahwasanya haram bagi seorang perempuan untuk melakukan tawaf, baik tawaf itu tawaf fardu atau tawaf sunnah ketika dia dalam keadaan head. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makruh dan makruhnya adalah makruh tahrim. Tetapi sah. Dan ini adalah pendapatnya ulama Hanafiya. Tapi wajib bagi perempuan tadi untuk mengulangi tawafnya selagi dia masih di Mekah. Jadi selagi dia masih di Mekah, maka dia wajib untuk mengulangi tawafnya tadi kalau dia melakukan tawaf tadi ketika dalam keadaan haid. Dan hukumnya adalah makruh tahrim. Makruh tahrim menurut ulama Hanafiya dan wajib untuk menyembelih seekor onta atau seekor sapi sebagai dam karena dia tawaf dalam keadaan head. Ini pendapat yang yang kedua. Pendapat yang ketiga dinukil dari Imam Ahmad, beliau mengatakan sah bagi seorang perempuan untuk tawaf dalam keadaan haid, tapi dia wajib untuk nyembelih seekor kambing sebagai dam. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama Hanabilah seperti Qadi Abu Ya'la. Qadi Abu Ya'la seperti yang dinukil oleh Imam Mirdawi dalam kitabnya Al-Insaf membenarkan riwayat ini. Dan sama Ibnu Hajar, Habib Ibnu Hajar dan Zainuddin al-Iraqi pendapat ini dinukil dari sebagian ulama Malikiyah. Pendapat yang keempat adalah tawaf itu sah dan diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan haid dan tidak terkena dam. Dan ini adalah pendapat sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang diriwayatkan atau dinukil dari Imam Abu Bakar oleh Imam Abu Bakar Al-Khalal. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah juga muridnya Syekh Ibnu Qayyim. Jadi dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tawaf orang yang sedang dalam keadaan haid untuk madhabnya Imam Syafi'i dan ulama Malikiyah, jumhur Malikiyah juga pendapat yang muktamad dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya Orang yang dalam keadaan head tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk melakukan tawaf. Baik tawaf itu tawaf fardu atau tawaf sunnah. Adapun dalil yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah, ulama malikiyah dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "At-tawafu bil baiti solatun, illa Allah ta'ala ahbaha fihil kalam." Tawaf hukumnya adalah seperti solat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bicara dalam keadaan tawaf. Ini adalah dalil yang pertama. Karena solat karena tawaf ini hukumnya seperti solat, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat itu harus ada toharoh. Syarat sahnya sholat adalah harus suci dari hadas. Dari had dan nifas. Begitu juga tawaf. Syaratnya tawaf, orang tersebut harus suci dari hadas dan dari had dan nifas. Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha haji ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di haji wada, beliau khat. Maka beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya khat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, Isnai ma yasnaul haju, hayra alla tatufi bil baiti hatta tagtasili. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan haid, beliau menganjurkan Sayyidatuna Aisyah dan berkata, Isna'i ma'isna'ul haji Kamu lakukan saja pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang haji sudah teruskan pekerjaan haji ini ghaira alla tatufi bil baiti hatta taghtasili tapi janganlah kamu tawaf sampai kamu suci dan mandi nah dari hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Aisyah untuk melakukan segala amal yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf saja Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Sayyidina Aisyah untuk melakukan tawaf sampai Sayyidina Aisyah suci dan melakukan mandi. Berarti eh, suci dari head dan nifas ini adalah termasuk syarat sahnya tawaf. Syarat sahnya tawaf. Ini adalah dalil yang di eh, dipegangi oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tawaf itu harus dalam keadaan suci dari head dan dari nifas. Cuma, nah kadang-kadang seorang perempuan ini dihadapkan dalam oleh sebuah problem atau dilema. Kadang-kadang dia datang head ketika selesai misalnya sudah dari Arafah, terus sudah dari Mina, sebelum tawaf eh datang head. Loh bagaimana ini? Kita lihat saja kalau misalnya dia di Mekah itu masih lama, dan kira-kira headnya itu akan habis sebelum dia keluar dari Mekah, maka sebaiknya dia tunggu sampai habis headnya. Jadi kalau misalnya dia itu eh, keberadaan dia di Mekah itu masih lama, dan kalau dilihat headnya ini akan misalnya kebiasaannya dia head itu tujuh hari atau delapan hari, ya ini setelah head dia masih di Mekah, maka yang lebih baik adalah dia tunggu. Dia tunggu sampai habis headnya. Nanti setelah habis head dia bisa melakukan toaf. Karena apa? Karena toaf tidak ada waktu tertentu. toaf itu waktunya terbuka. Tidak ada batasan waktu untuk toaf. Maka yang lebih baik bagi dia, kalau dia masih lama di Mekah, agar menunggu sampai dia suci, terus nanti setelah suci dia melakukan toaf. Tapi kalau misalnya keberadaan dia di Mekah itu sebentar, dia adalah krotul pertama. Habis nafar sani langsung dia harus pulang, misalnya diburu oleh waktu misalnya atau dia Mekah sendirian tidak ada yang ya, tidak ada temannya lagi misalnya maka dalam hal ini dalam hal ini uh, dalam hal ini maka dia boleh tawaf dalam keadaan haid dengan mengambil kaul yang memperbolehkan dia boleh memilih kaulnya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan orang yang head untuk tawaf tapi makruh tahrim dan tawafnya sah tapi dengan eh, harus membayar dam. Damnya adalah seekor onta atau seekor sapi. Atau mengambil riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan sah tawafnya tapi dia harus membayar dam yang berupa seekor kambing. Atau riwayat yang lainnya, riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad, bahwasanya dia boleh tawaf dan tidak terkena apa-apa. Yang mana riwayat yang terakhir ini riwayatnya Abu Bakar Khalal yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Boleh dalam hal ini karena memang head adalah tidak ada di tangannya, tidak dia tidak bisa mengendalikan kapan dia head, kapan dia suci. Maka dia boleh memilih kaul-kaul yang ada selama dia adalah berstatus sebagai mukallid orang yang taklid saja, maka boleh dia mengambil pendapat-pendapat yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi dan dalam keadaan ini boleh bagi dia untuk memutus headnya dengan meminum obat. Jadi kalau boleh, misalnya beli obat di apotik agar headnya reda, berhenti. Kalau minum obat ternyata headnya berhenti, maka berhentinya ini dianggap suci. Menurut madhab syafi'i, madhab maliki dan madhab hambali. Jadi diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk memutuskan headnya dengan meminum obat. Selagi obat tersebut adalah tidak berbahaya bagi kesehatan dia. Tidak menimbulkan kemandulan. Dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dan ulama, Hanaf, ulama Hanabilah menambahkan dan atas izin suami. Kalau sudah minum obat, dan headnya berhenti maka dia dianggap suci dan secepatnya dia mandi terus melakukan tawaf. Hal berikutnya yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan head adalah membaca Quran. Membaca Quran hukumnya adalah haram bagi orang yang dalam keadaan head, menurut madhabnya ulama Hanafiyah. Juga menurut pendapatnya ulama Syafi'iyah. Meskipun satu huruf saja, biasanya dia mau membaca bismillahirrahmanirrahim, dia membaca bismi. Karena niatnya membaca Quran, dia dalam keadaan haid maka hukumnya haram. Menurut pendapatnya jumhur ulama, Hanafiya, Syafi'iyah dan ulama Hambali, mazhab Hambali. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan membaca Quran hukumnya haram jika yang membaca adalah orang yang dalam keadaan mukallaf. Jadi membaca Quran haram bagi orang yang dalam keadaan head kalau orang tersebut dalam keadaan mukallaf. Misalnya kalau yang membaca itu orang dalam keadaan head tapi dia dalam keadaan gila. Maka hukumnya tidak haram karena dia bukan mukallaf. Yang kedua, syaratnya adalah kiroah yang dia baca adalah kiroah yang sifatnya sunnah. Adapun kiroah yang sifatnya wajib, Misalnya, seperti kira eh, kira'ah pada sholat misalnya, maka tidak apa-apa kalau untuk orang junub ya. fakir tohura ini tidak apa-apa. Yang kedua, yang ketiga syaratnya adalah dia harus melafatkan lafaz tersebut, Quran tersebut. Dia harus mengucapkan Quran tadi. Kalau misalnya dia membaca Quran, dibaca dalam hati saja, tidak diucapkan, maka sah tidak apa-apa menurut bahkan menjadi kesepakatan kesepakatan e, menjadi ijma kesepakatan para ulama kalau bacanya cuma di hati saja tidak diucapkan tidak apa-apa karena yang dimaksud dengan kiroah ini adalah membaca ini adalah dengan melafatkan Syarat berikutnya, orang tersebut membaca Quran dengan suara yang agak keras sehingga dia bisa mendengarkan bacaannya sendiri. Kalau dia cuma sekedar komat kamit, bacaannya tidak jelas, maka tidak apa-apa. Syarat berikutnya, dia membaca Al-Quran dengan sengaja untuk niat membaca Al-Quran. Atau membaca Al-Quran dengan niat zikir. Kalau membaca Al-Quran dengan niat zikir saja, seperti dia misalnya mau makan, terus baca bismillah. Baca bismillah untuk makan, untuk zikir makan, bukan untuk melafatkan Quran, maka hukumnya boleh. Begitu juga membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia mendapatkan musibah, keluarganya meninggal misalnya. Kalau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dengan niatan untuk membaca zikir karena adanya kematian, maka tidak apa-apa. Yang diharamkan adalah kalau membaca Quran dengan niatan untuk membaca Quran. Jadi intinya untuk madhabnya jumhur ulama, kebanyakan ulama membaca Al-Quran dalam keadaan syahad hukumnya adalah haram. Kalau terpenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama harus dilafatkan, harus bisa didengarkan, kalau dibaca di hati tidak haram, terus niat memang membaca Quran. Kalau niat untuk zikir, maka tidak tidak apa-apa. Nah, di sana ada pendapat yang mengatakan orang yang dalam keadaan head dan nifas boleh membaca Quran dan ini adalah pendapatnya ulama Malikiyah. Boleh membaca Al-Quran, baik membacanya itu dengan hafalan saja, atau membaca dengan membaca Al-Quran tapi tidak pakai menyentuh Qurannya, hukumnya adalah tidak apa-apa. Baik membacanya itu karena dia takut lupa atau tidak takut lupa, hukumnya tidak apa-apa. Dan khusus bagi seorang perempuan, jika dia adalah guru Al-Quran, atau orang yang lagi ngaji Quran, maka dia boleh untuk membawa Quran ketika dia dalam keadaan head dan nifas. Boleh. Kalau memang dia adalah guru yang ngajar Al-Quran, atau santri yang lagi belajar membaca Al-Quran, dia dalam keadaan head boleh memegang Al-Quran dan boleh membaca Al-Quran. Dan ini adalah madhabnya ulama' Malikiyah, mereka memperbolehkan demikian karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama yang mengharamkan adalah semuanya hadisnya adalah hadis do'if sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama. Misalnya uh, hadis yang mereka sebutkan adalah hadisnya uh, Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taqra'u al-haidu walal junubu syai'an wal Qur'an." Juga hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang bunyinya la taqra'ul haidu wal nufasa wal junubu syai'an minal Qur'an. Kemudian dalil mereka yang ketiga adalah dikiaskan kepada orang yang junub, dikiaskan kepada orang yang junub. Untuk dalil hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Jabir, para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif yang tidak mungkin untuk kita pegangi menjadi hujah. Adapun kias mereka yang mengatakan orang head itu seperti orang yang junub adalah kias yang tidak benar karena di sini ada perbedaan antara orang yang junub dan orang yang head. Kalau orang junub masanya sebentar. Karena dia kalau junub langsung bisa mandi. Tapi kalau orang head masanya adalah lama. Seandainya dia tidak diperbolehkan untuk membaca Quran. Khususnya bagi orang yang hafal Quran. Dikhawatirkan nanti kalau dia tidak membaca Al-Quran. Dia akan lupa dengan Qurannya. Dengan Qurannya. Jadi ini adalah pendapatnya ulama Malikiyah. Hal berikutnya yang menjadi... Eh, perbedaan pendapat di antara ulama adalah menyentuh Quran dan membawa Al-Quran dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, menyentuh Quran dan membawa Al-Quran hukumnya adalah haram bagi orang yang dalam keadaan nifas dan haid dan ini adalah pendapatnya jumhur, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila dan dikecualikan menurut ulama Malikiyah bagi seorang perempuan yang dia adalah guru Al-Quran dan bagi santri yang belajar membaca Al-Quran, diperbolehkan untuk memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran kalau dia dalam keadaan head. Tapi kalau untuk selain guru dan selain santri yang belajar dan membaca Al-Quran, hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Boleh membaca saja, tapi tidak boleh membekang Quran bagi orang yang head dan nifas. Menurut Madhab Malikiyah, kecuali kalau orang itu adalah apa? Santri atau guru yang sedang mengajar Al-Quran. Terus masalah berikutnya adalah mubasyarah, yaitu bersenang-senang dengan orang yang dalam keadaan haid dengan menyentuh misalnya bagian di antara lutut dan pusar. Ini mubasyarah atau bersenang-senang orang laki-laki bersenang-senang dengan orang perempuan yang dalam keadaan haid dengan menyentuh bagian tubuhnya yang bagian tubuhnya adalah bagian tubuh terlarang yaitu di antara pusar dan lutut. Ini tidak diperbolehkan haram dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, ulama dari madhab Hanafi dan ulama dari madhab Maliki juga ulama dari madhab Syafi'iyah. Adapun kalau yang kedua, pendapat yang kedua diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan cuma jima saja. Cuma memasukkan kelamin ke dalam kelamin saja. Adapun kalau selain itu cuma sekedar pegang-pegang saja, maka diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan cuma jima saja dan ini adalah pendapatnya ulama Hanabila dan e, sebagian ulama Malikiyah seperti Asbar Ibnu Khubaib juga sebagian ulama Hanafiyah seperti Imam Muhammad bin Hasan dan Abu Ja'far al tahawi juga sebagian ulama Syafi'iyah seperti Abi Sur, Ibnu Mundir. Ini adalah memperbolehkan e, bersenang-senang dengan wanita yang dengan istrinya yang dalam keadaan haid dengan menyentuh bagian yang terlarang yaitu bagian di antara lutut dan pusar. Yang penting tidak boleh dimasukkan kemaluannya. Ini adalah hal-hal yang e, diharamkan bagi orang yang haid. Yang terakhir yang diharamkan bagi orang haid adalah tidak boleh masuk masjid. Kalau dia berdiam di dalam masjid tidak boleh. Berdiam, duduk, itikaf dalam masjid maka tidak boleh. Nah, tapi kalau sekedar lewat saja, kalau sekedar lewat saja, maka di sini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau berdiam diri di masjid dengan duduk atau itikaf dengan sedangkan dia dalam keadaan haid maka tidak diperbolehkan. Atau dia tidak berdiam diri tapi muter-muter dalam masjid, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau sekedar lewat saja, ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ulama Hanafiya dan ulama Malikiyah mengharamkan secara mutlak. Tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh. Adapun ulama Syafi'iyah dan ulama Malik Hanabilah mengatakan boleh lewat. Tapi dengan syarat uh, uh, uh, boleh lewat ya, boleh lewat. Tapi dengan syarat jangan sampai mengotori masjid, jangan sampai darahnya menetes di masjid. Kalau perempuan tersebut telah memakai pembalut dengan rapat sehingga tidak mungkin darahnya netes, maka dia boleh lewat tapi hukumnya makruh menurut ulama uh, Syafi'iyah dan Hanabila. Kiranya uh, cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Di sini ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita yang bunyinya ada seorang gadis hamil di luar nikah. Nauzubillah. Jadi ini ya, naudzubillah ada gadis hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bernama A. Lah untuk menjaga nama baik keluarga terpaksa si gadis dengan si A dinikahkan. Bagaimanakah hukumnya si wali hakim itu dan anak yang dilahirkan? Gadis itu apakah termasuk anak dari si A dan apakah si A dapat warisan dari apakah anak tersebut dapat warisan dari A? Lah untuk madhabnya Imam Syafi'i, masalah ini adalah masalah yang jelas bahwasanya anak dari hubungan zina atau hubungan kumpul kebo ini tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Meskipun misalnya seorang perempuan hamil terlebih dahulu zina dengan seorang laki-laki terus hamil, terus karena takut tercemar nama keluarga, akhirnya laki-laki yang menghamili tadi menikahi perempuan tadi. Lah, anak yang dihasilkan dari perzinaan tadi, menurut madhab syafi'i, tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Itu adalah sebagaimana eh, sabda Rasulullah saw al-waladu lil firash walil akhiril hajar. Al-Qamakullah sallallahu alaihi wasallam. Anak adalah dinisbatkan kepada bapaknya kalau memang di sana adalah perkawinan yang sah. Adapun untuk pelacur akhir harus dikasih hajar, dilempar, dirajam dengan batu. Dari hadis ini, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya anak yang dihasilkan dari perzinaan tidak bisa dinisbatkan kepada orang yang telah menghamili perempuan tadi. Maka karena anak perempuan ini bukan anak daripada yang menghamili, maka nantinya anak ini bukanlah mahram, tidak ada hubungan mahram sama sekali dengan dengan laki-laki itu. Karena tidak ada hubungan mahram, maka tidak boleh menjadi wali dalam nikah. Yang mau, yang mau nikahkan otomatis adalah hakim otomatis adalah hakim. Karena tidak ada hubungan mahram sama sekali, maka menurut madhab syafi'i, jika si laki-laki itu mati, maka anak perempuan tadi tidak mendapatkan warisan dari si laki-laki tadi. Karena dia bukan bapaknya. Karena dia bukan bapaknya. Ini adalah madhabnya Imam Ash-Syafi'i, madhabnya ulama Syafi'i. Untuk madhabnya ulama yang lain saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti ya. Jadi untuk madhabnya madhab Maliki atau madhab Hanafi saya tidak ngerti bagaimana perinciannya cuma madhabnya Imam Syafi'i seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau ada seorang ha perempuan hamil di luar nikah, wa na'udzubillah, jangan sampai kita mengerjakan na'udzubillah Eh, perzinaan ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Wala taqrabu zina innahu kana wa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk dekat-dekat dengan zina. Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya dan itu adalah fahisha, sebuah dosa yang sangat besar. Wa sa'a dan jalan yang jelek. Jika yaitu jadi jika ada perempuan hamil di luar nikah terus dinikahi sama yang orang yang telah menghamili tadi, maka kalau anaknya perempuan, anaknya yang lahir adalah perempuan, maka antara laki-laki yang menghamil dengan anak perempuan tadi tidak ada hubungan apa-apa sama sekali, bukan mahramnya, maka tidak boleh untuk menjadi wali ketika dia nikah dan bukan mahram tidak boleh khulwa dan tidak bisa mendapat warisan. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kalau untuk madhab yang lain saya tidak begitu tidak ngerti sama sekali. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.